مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Muka-muka hajat kita sedaya dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka hajate para ulama ahlu sunnah wal jamaah dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajat kita sedaya ingkang sak menika nggadahi hajat khusus panjenengan batin piambak piambak, mbak menawa wonten sing pengin dagangane laris, mbak menawa wonten sing kepengin utange ndang kesaur, mbak menawa wonten sing minin ndang ndang apa iki jenenge? Ndang laris mbok menawa wonten sing nyalon RT muga-muga nggih dadi mugi-mugi enten sing nyalon RW muga-muga nggih dadi muga-muga hajat niku menawi maslahat sae menggahipun Allah kangge umat Islam estu-estu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu Surah Al-Ladin an'amta alaihim Dungani tahlil rumiyah الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي ثواب ما قرأناه من التهليل والتسبيح والقرآن وغيرها هدية واصلة وبركة نازلة شاملة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وخصوصا إلى أهل القبور لأخي جينوري سكلوارغا ونخص خصوصا إلى روحي كهاجي أحمد غزالي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم إن كان محسنا fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu ya Allah menawi ya Ghazali sae panjenengan tambahi kesainanipun menawi piyambake gadah dosa panjenengan ngapura dosa-dosanipun اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران يا الله panjenengan dadosaken kuburanipun ya Ghazali kados dene taman-taman swarga sampun jenengan dadosaken kuburanipun kados dene jurang-jurang neraka Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Allahumma innahu mata wa asbaha faqiran إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فارحمه ولا تعذبه وارض عنه ولا تسخط عليه أنت الغفور الرحيم يا الله Allah piyambake sak menika سامبون سيتو ngadep dateng ngarsa panjenengan panjenengan estu estu maha rahman rahim panjenengan maha paring sepuro panjenengan panjenengan paringi ngapura dosa-dosanipun panjenengan paringi kawelasan empun panjenengan siksa ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل ذلك فداء لنا وله من النار وإتقا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وفداء لنا وله من النار وفكاكا لنا وله من النار وتحريرا لنا وله من النار وشراء لنا وله من النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين ببركة الفاتحة halaman lindan Bismillahirrahmanirrahim ayat nomor 10 nggih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innama yakhshallaha min ibadihil ulama Innama yakhshallaha min ibadihil ulama' Innama angin pestine yakhsha wedi Allah marang Gusti Allah min ibadihi sangking para kawulane Allah sapa sing wedi al ulama yaiku mung para ulama lek mboten ulama mboten wedi tengene Gusti Allah lek mboten duwe rasa wedi ya mboten diarani ulama ralat yang kemarin itu yang diusulkan Mas Safa itu surat Al-Isra yang ayat nomor 4 tertulis surat Kahfi itu mestinya surat Al-Isra. Nah, itu kalau di lembaran Quran ayat terakhir itu kan apa? Karena tengah-tengah itu tengah-tengah lembaran, tengah-tengah halaman separuh bawah masuk surat kahfi separuh atas masuk surat isra lah di atas begini tertulis surat kah kahfi makanya yang nulis rotok ngelamun terus ditulis surat kahfi mesti ini surat al isra Orang konco-konco pertama yang namanya ulama itu punya rasa khosyah Ulama itu menurut Imam Ghazali arifun billah yang kedua arifun bi ahwali ibadillah yang ketiga arifun bi ahkamillah ulama itu pertama orang yang benar-benar mengenal Allah dia memang berilmu tapi dia sadar sepenuhnya Allah lebih berilmu maka ulama tidak pernah sombong ngendel ngendelnya ilmu maupun pintere sebab dia sadar di atas langit ada langit kalaupun dia merasa punya ilmu sebetulnya Allah lebih berilmu lagi dan Allah bukan hanya berilmu Allah lebih dari itu juga maha kuasa memberi ilmu siapapun yang dikehendaki dan mencabut ilmu dari siapapun yang dikehendaki wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira nah karena ulama itu sadar bahwasanya Allah berwewenang duwe sifat jais duwe sifat wenang meskipun tidak sewenang-wenang memintarkan orang, menggoblokkan orang, mewaraskan orang, menggendengkan orang, maka orang yang sadar betul akan kekuasaan Allah seperti itu, meskipun profesor doktor, dia tidak akan sombong. Dia sadar bisa jadi saya sekarang alim, wulan ngarep pikun. Bisa jadi saya sekarang doktor, wulan ngarep stres. Bisa ya, sadar begitu. Makanya Orang kalau jadi ulama temenan alim ya alim tapi nggak sombong nggak pernah sombong karena dia sadar Allah maha kuasa dan maha alim itu tadi. Nah biasanya kalau pinter tok tapi bukan ulama, tidak ya yahsyallah, tidak makrifat billah, itu terus keminter. Begitu akan ada berita nggak terpilih dekan lagi, nggak terpilih rektor lagi, itu sudah melembung lembung begini terus akhirnya stres. Uh, sekian persen pejabat di kampus kami yang dulu YIN, Setain, kemudian UIN itu turun dari jabatan setruk terus mati. Bukan ulama. Lah ya. Jadi andai kita semuanya saja menyadari Allah Maha Kuasa, diberi ilmu alhamdulillah, enggak diberi juga enggak apa-apa. Wong itu kehendak kehendak Allah dan sama sekali tidak sombong maka jangankan diturunkan jabatannya ya, ya. menghadapi masa tua umur wolung puluh kita nggak wedi pikun pikun juga apa-apa kalau memang itu dikehendaki Allah jadi santai meskipun ada kemungkinan pikun karena santai nggak jadi nggak jadi pikun nah, gitu lah nah ulama itu orang yang ya Allah benar-benar takut akan Allah takut kekuasaan Allah takut sifat menangnya Allah. Yang itu tadi. Ojo banter-banter teman bengung kan. Terus ulama itu juga senantiasa menyadari wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap orang yang alim di atasnya ada yang lebih alim lagi. Makanya dia nggak pernah sombong. Imam Syafi'i itu kalau ditanya, ya, nah, tanya oh ke sana loh, itu lebih ahli. Imam Maliki ditanya, Tanya oh, sana loh, itu lebih ahli. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ditanya tentang hukumnya mengusap sepatu ini. Ya, nah. Ini gimana hukumnya? Tanya aku oh, Ali itu loh Karena memang menurut Umar yang lebih alim itu Ali tentang hukumnya mengusap muzah itu. Nah, dadak orang itu jawab, pulau sampun takon Ali." Eh, wis takon Ali nggak puas, pengen takon Umar, oh wong iki nggak tulus takoni, ingin banding-banding antar ulama. Bisa iso lek ulama itibake e beda jawabane, maka langsung dimuat di koran, di blow up bahwa ulama ini dengan ini saling saling bertentangan. Jerene Umar, jipukne pecut, ya. iki lho jawabane. Ya. Lah apa tiba-tiba wong model ngene iki ngedu ngedu ulama. Lah jadi ulama-ulama dulu itu menyadari wa fauqa kulli ilmin alim. Meskipun berilmu dia tidak sombong, sadar ada orang lain yang lebih berilmu, ada orang lain yang lebih pintar. Kalaupun nggak ada yang pintar, Allah lebih lebih alim dari yang lain-lain. Jadi tetap tawaduk, tetap tawaduk. Dan sebetulnya orang yang alim tapi tidak tawaduk itu orang yang paling goblok. Orang takabur itu orang yang tidak tahu diri. Bagaimana bisa disebut alim? Wong tentang dirinya saja nggak tahu. Orang alim itu punya pengetahuan luas, apapun tahu. Lah dia mau disebut alim, wong tentang dirinya saja tidak tahu. Masuk bisa disebut orang yang alim. Jadi yang pertama-tama orang alim itu harus tahu diri. Eh, tawaduk begitu. Tahu diri. Dirinya siapa? Sebagai hamba Siapa sih dirinya? Bian mani. Siapa sih dirinya? Bisa mati su'ul khotimah. Siapa sih dirinya? Tidak bisa berkutik kalau Allah membuat keputusan. Rokok. Nggak bisa berkutik. Itulah diri manu, manusia. Nah mestinya menyadari itu. Terus ngelendeh. Sare. Sumele. Apa itu? Andap. Andap asor. Nah ulama itu seharusnya begitu. Terus. Uh, orang yang orang ulama eh, ah, ulama itu senantiasa meningkatkan keilmuannya ibadah itu apa ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah takorub ilallah nah mendekatkan diri kepada Allah karena Allah itu juga punya sifat al-alim maha mengetahui maha berilmu maka dia sadar bahwasanya semakin saya memiliki ilmu semakin luas dan tinggi ilmu saya berarti semakin dekat kepada yang maha ber, berilmu. Ulama itu sadar uh, harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu al-alim, mendekatkan diri kepada al-alim ya harus dengan menambah ilmu. Kalau ada ulama wis gak gelem maca maneh, gak gelem rungokne maneh, gak gelem diskusi maneh, wis anti kumpul-kumpul ini anti awis ah, pinter lalah kong. Gak gelem menambah ilmu, berarti tidak semakin dekat kepada yang maha berilmu itu tutu ulama kata Nabi orang mukmin itu lan yasfa'al mukmin ya, orang mukmin itu tidak akan puas tidak akan kenyang dari il dari ilmu kalau sudah merasa puas dari ilmu wis cukup mau tak tamak nesje ngarit ae wis cukup mau tak tamak nesje tak jadi DPR ae wis nggak gelem ngaji itu bukan mental ulama jadi ulama itu tawaduk tapi dalam ketawaduannya terus meningkatkan kualitas keilmuannya. Nah, kadang kita itu mudah pinter tapi sombong. Ono sing tawaduk tapi nggak mudah pinter. Ya podo-podo tutu ulama. As aku ngene, ngene. Kak nerusnya, oh kak neng S3 ngene. Amin. Nah, tawaduk ngelendeh tapi nggak mau meningkatkan diri juga bukan ulama atau terus meningkat profesor, doktor, besok lulusan lulus, tapi terus ngene. Itu juga bukan ulama. Nah, ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi harus makrifatullah, uh, eh, harus kenal Allah. Dan uh, kalau ulama itu otomatis wali. Otomatis wali sudah. Imam Syafi'i dalam mukaddimahnya kita majemuk dawuh begini majmunya Imam Nawawi dawuh begini uh, eh, laulam yakunil fuqaha awliya lamakana hunaka wali laulam yakunil ulama fuqaha eh, laulam yakunil fuqaha awliya lamakana hunaka wali andai para ahli fikih Imam Hanafi, Imam Maliki, dan semacamnya. Andai para ahli fikih, para ulama sehebat itu nggak diarani wali, ya berarti pancen kaono, kaono wali. Orang sekaliber Imam Hanafi saja nggak diakui kewaliannya. Orang sekaliber Imam Syafi'i nggak diakui kewaliannya. Orang sehebat Imam Nawawi yang ketika ngarang lampu mati moro-moro dirijine murup ya apa jenenge? nyala itu aja nggak diaku wali ya wis gak wali-walian wis ora usum wali lek ngene lah ya jadi wali itu ulama ulama itu wa wali dulu itu begitu sudah ya, kalau nggak ulama ya nggak wali kalau nggak wali ya nggak ya nggak ulama wis otomatis begitu apa saiki wong wong pinter tapi ya kurung mesti jadi ulama. E, terus ulama itu warasatul ambia. Nah, karena ulama itu warasatul ambia, maka namanya ahli waris ya harus ada ada silsilah. Ini dulu misalnya bukunya Abah Mas Duki. Nah, terus kok sampai saya pegang ono riwayatnya apa enggak sehingga buku ini berpindah tangan kepada saya ono memang sudah dihibahkan kepada saya suatu saat tiba ke Ustadz Muzaki ono riwayatnya apa enggak ada tanggal sekian di mana buku itu sudah dihibahkan kepada Ustadz Muzaki dan seterusnya kalau ada silsilah ijazah, silsilah bayat, silsilah taklim dari ini ke ini ke ini, akhirnya kita juga mendapat ilmu yang dulu sebetulnya milik beliau itu namanya kita dikatakan ahli apa ahli waris nah ulama itu yang ahli waris ahli waris itu yang punya sil silsilah kalau nggak punya silsilah bukan ulama kalau nggak punya silsilah sekali lagi bukan ulama pinter iyo tapi dia bukan ulama Senuk huruf itu nggak punya silsilah sampai nabi Panderplas itu nggak punya silsilah sampai kanjeng Nabi. Sekalam dia ahli tafsir hafal Quran yang nggak bisa disebut ulama, kok nggak punya nggak punya silsilah. Sekarang banyak orang pinter, tapi ilmunya ngawur, mikir jw, ijtihad jw, ya nah. dan nggak pernah digurukan. E, kalaupun ijtihad itu dalam rangka pengembangan, itu pun nggak apa-apa. Tapi kalau sama sekali nggak pernah berguru, Seratus persen tekok mikir dhewe maca maca dhewe yaitu namanya nyolong ngedel. wong ini dulu misalnya miliknya Abah Mas Duki nggak ono cerita apa-apa moro-moro tak cekel saya duduk anaknya duduk muridnya dan nggak pernah diberi ini tapi tahu-tahu saya nyekel barang yang dulu miliknya Abah Mas Duki apa itu namanya eh, namanya kan pencuri itu pedah sampean dan nggak pernah merasa sampean berikan kepada si fulan. Tahu-tahu ditumpai fulan, dimiliki fulan. Apa itu? Kan maling deh. Nah, bisa dikatakan dia pewaris sepeda dari sampean asal memang ada hubungan waris mewarisi dari sampean kepada orang itu. Nah, ulama itu warasatul ambia, dan kalau bukan warasatul ambia bukan ulama. Mewarisi itu berarti punya sil apa? punya silsilah itu kan. Kalau nggak punya silsilah berarti nggak bisa dikatakan ahli waris. Terus yang kedua bukan hanya punya silsilah ada hubungan nasab tok, tapi ternyata nggak mewarisi sifat. Gitu. Itu nggak dikatakan ahli waris. Uh, misalnya si Fulan anaknya Kiai, kalau si bapaknya itu alim, api dan terusnya, terus anaknya enggak, memang secara darah nasab dia anaknya ahli warisnya, tapi secara keilmuan atau secara akhlak dia bukan apa? Eh, bukan ahli warisnya. Nah, seperti itu yang enggak diarani ulama. Jadi sekali lagi ke, dari Kanjeng Nabi ulama itu mewarisi ilmu, dari Kanjeng Nabi ulama mewarisi ma'rifatullah, dari Kanjeng Nabi ulama mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terus di samping itu ulama itu juga arifun bi ahkamillah, mengerti hukum-hukum Allah. Kalau dia itu sergap wirintan tanto, sergap zikir to, ya kan? Tapi dia enggak alim terhadap Quran, enggak alim terhadap sunnah, maka orang itu tidak bisa disebut ulama. Yo ya abid ngono orang yang ahli ibadah ngono Atau orang itu pinter ngerti menguasai Quran Sunnah, tapi nggak makrifatullah, nggak senantiasa ingat, nggak senantiasa dekat Allah. Orang itu juga nggak bisa dikatakan ulama, sebab dikhawatirkan ilmu fikihnya, fatwa hukumnya meslek, karena hilang Allahnya itu. Contoh misalnya, ada orang cuantik, ya, putih, minta fatwa pada sampean. Ustaz, saya ingin minta fatwa apa nopo leres haram tiang wedok salaman kalih ustate nah. Iya, nah. itu kalau pas Allah hilang ketika itu hilang dari hati sampean ya langsung halal langsung ayo langsung Orang yang gak khosyatullah meskipun menguasai dalil tak pirang-pirang itu dikhawatirkan fatwanya tidak karena Allah. Fatwanya tidak dalam rangka mengekspresikan khosyatullah, tapi mengekspresikan kepinterannya atau naf nafsunya, kepentingan. Dan bukan ulama tolong nyatanya keliru. Nyatanya masih mengselek itu tadi. Nah, begitu. Makanya harus khosyatullah tapi juga harus alim. Abid eh, sergep iritan cecek pangeran tapi goblok, fatwanya bisa keliru. Pinter tapi lali pangeran juga bisa keliru. Ya mesti kedua-duanya baru disebut ulama, ahli betul. Eh, contoh lagi misalnya orang sowan ke Ustadz Raub. Nah, nah. Tada'uf halem. Kiriyane kok dereng dados. ini Purun tak bantu. Tak bantu rongatus juta. Ngene Ya lah, tak bantu rongatus juta. Tapi wonten syarat titik. Napa? Kula insyaallah tahun 2013 mau mencalonkan wali kota Malang. And, eh. nah, uh, Mas Rauf menerima itu dengan suatu komitmen akan mendukung pencalonan orang itu tanpa mempertimbangkan orang itu punya ahliyah apa enggak, orang itu layak apa enggak, orang itu amanah apa enggak. Dia mendukung itu ya karena karena 200 juta itu keputusan mendukung dari seorang ustadz tidak didasarkan pada kebenaran syarat tapi didasarkan pada fulus itu tadi. Itu kan nyogok kan sebetulnya. Karena memberi sesuatu dengan maksud agar si ustadz berubah pendirian dari mendukung yang benar menjadi mendukung yang yang tidak benar. Nah, itu kalau ditanya niki halal no mboten? nenek. Nah, nah. Piro sih? kali atuh juta. Oh halal lo rau popo. Iya. Dan itu lebih baik loh katimbang wis haram zaman sumbangkan untuk minum-minuman. Kan mendesik mending to mau sumbangnya aku. Besok ya jadi TPK. Besok ya jadi kan. Ya, wis ison dalil reno-reno mali. Iya. Dalil sak pirang-pirang itu tidak menjamin fatwanya benar kalau ini lupa Allah lupa Allah jadi mesti makrifatullah yang pertama yang kedua makrifatul ahkam menguasai hukum betul Al-Quran Sunnah itu dia kuasai terus yang ketiga orang orang makrifatullah terus demi Allah karena Allah menguasai Quran Sunnah tapi nggak menguasai medan itu nanti juga keliru hello hello hello अच्छा anu अच्छा किथे किथे फॉलो मैंने Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dengan makrifatullah menguasai Quran Sunnah maka istimbatnya benar. Penyimpulan hukum dari Quran Sunnah benar. Tapi mengantongi hukum yang benar, fatwa yang benar, itu belum tentu aplikasinya benar. Belum tentu penerapannya di masyarakat benar. Ketika si ulama itu nggak menguasai situ situasi. Masyarakatnya masih sakit, imannya masih lemah, masih togelan macam-macam. Nah, kepada mereka dia sampaikan fatwa-fatwa yang benar itu. Ya, ya. Tidak sholat neraka, betul. Itulah. Terus ngerokok apa? Betul. Nah, ya. Nah karena dia menyampaikan kebenaran tidak menguasai medan dan nggak menguasai kejiwaan para madu'uin ini, nggak menguasai kejiwaan objek objek dakwah, akhirnya caranya, tutur katanya, sikapnya menyinggung perasaan mereka. Dan ketika menyinggung perasaan mereka, maka dia tidak mampu me, me, apa, merealisasikan, menerapkan, menyampaikan kebenaran yang sudah diyakini diambil dari Al-Quran itu. Pada akhirnya dia nggak bisa membimbing masyarakatnya. Nah, kalau ulama nggak bisa membimbing masyarakatnya itu ya bukan ulama. Ulama itu menurut Nabi mesti punya umat membimbing umatnya. Nah ini gagal membimbing umat karena gagal berkomuni, berkomunikasi lantaran nggak menguasai medan. Makanya menurut Imam Ghazali yang ketiga harus alimun bi ahwali ibadillah. Ulama itu mengetahui betul tentang kondisi ham hamba Allah. Yang saya hadapi ini orang kena darah tinggi, maka nggak saya beri sate kambing. Yang saya hadapi ini orang yang kena gula, nggak saya beri gula. Meskipun gula itu enak, gitu itu Yang saya hadapi ini orang gasek yang belum kena sholat, meskipun saya tahu sholat wajib, zakat wajib, haji juga wajib, saya tahu adu jago juga haram. Saya tahu togel juga haram. Tapi kepada mereka saya belum akrab. Kepada mereka saya belum tahu betul mana-mana sikap dan ucapan yang membuat mereka tersinggung. Mana-mana yang membuat mereka tidak tersinggung. Orang yang benar-benar ulama nggak langsung menyampaikan di dalam keruwetan itu. Dia menyelami dulu, setelah menyelami beberapa bulan barulah dia tahu, oh orang sini pantangannya ini, Oh orang ini tersinggung kalau ini. Berarti saya bisa masuk lewat ini. Saya bisa masuk lewat ini. Barulah sedikit-sedikit dia menyam, menyampaikan. Dengan yang kriteria dua pertama, ma'rifatullah, ma'rifatul Quran wa sunnah, ilmunya benar. Dengan yang ketiga, penelitian dan seterusnya mengetahui kondisi masyarakat, prakteknya juga bisa benar. Itulah yang namanya ulama innama min ibadihil ulama. Dia takut kalau hamba-hamba Allah itu akhirnya semakin jauh dari Allah. Ya. Kenapa? Semakin jauh dari Allah karena nyun Ucapannya terlalu terlalu keras itu. Dulu Abah Masuki pernah cerita di itu sudah dirintis tahlilan macam-macam dulu. Lantas ada acara pengajian entah undang siapa, Tahu-tahu seustadnya itu sampai jauh begini. Percuma sampean tahlilan kalau nggak sholat, nggak ada gunanya tetap digebui. Ucapan-ucapan yang seperti itu. Akhirnya mereka cegah, pore, ya wis gak tahlilan, ya gak ya gak sholat. Begitu. Dan tambah parah tuh. Nah, meniku contoh tidak khosyatullah. Termasuk tidak takut kepada Allah. Karena dia juga membela babano, uang muda kafir ya bahno. Uang eh, kalau orang awam itu wedi ulama, akhirnya mereka nyari perlindungan pada yang bukan ulama. Kemana? Mungkin ke gereja kemana-mana. Terus kalau ada seorang mubalek, seorang dai nggak peduli dengan itu. Yang penting kulil haqqa walau kana muron. Sampaikan yang benar meskipun pahit. Babano wong gak seneng babano. Lewis gak seneng melayu neng gereja. Babano itu kan bukan dai, bukan mubalik. Kalau tega orang awam sampai lari ke gereja, nggak takut pada Allah seperti itu. Kalau orang takut Allah mestinya ngeman imannya orang awam itu. Alon-alon lah digandoli titi-titi, Meskipun durung sholat tapi masih punya la ilaha illallah dibimbing. Jadi ulama itu seperti itu. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Eh, penelitiannya monggo oleh sosiolog eh, nah, atau oleh siapa-siapa. Tapi ulama yang mau terjun di suatu daerah menyampaikan sesuatu berdakwah itu harus mengetahui betul tentang e, situasi daerah itu. Kalau lokal ya lokal, kalau nasional nasional, kalau dunia ya dunia. Termasuk akan membuat statement negara Islam apa NKRI itu membaca situasi dunia, membaca kelemahan kita, kekuatan kita, plus minusnya, kondisi real di Indonesia, kondisi di luar negeri, yang paling maslahat statement ini. Maka dia buat statement itu. Tentu itu tidak sampai melanggar hukum Allah. Kenapa? Karena tidak dalam rangka merugikan hukum Allah. Paling-paling si menil-menil apa? Apa? Eh, bukan orang itu menentang syariat Allah, tapi dalam rangka menunda dulu pelaksanaan syariat Allah. Nah, kalau orang itu hanya ngerti sosiologi dan sebagainya, tapi juga apa? Enggak makrifatullah, enggak enggak ma'rifatul Quran wa sunnah, maka dia ya bukan bukan ulama, paling ya ya ijtimai gitu kan. Nah. Terus mudi barang ini kan dilu-dilu haram, amat sesat. Uh, bisa jadi beliau-beliau tahu dalilnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira khusyatullah apa enggak? Terus kalau beliau-beliau itu khusyatullah juga tahu dalilnya, kira-kira sudah mempertimbangkan situasi secara mendalam apa enggak? itu, Yang katanya ada ribu pengangguran menunggu diharamkannya rokok ini dan macam-macam. Belum yang lain-lain. Dan terus kalau mereka kehilangan kerja akhirnya maling, rampok, apa itu nggak lebih haram? Kalau sekian juta wanita yang sekarang jadi pelinting rokok, terus kehilangan pekerjaan, terus melacur, apa itu nggak lebih apa? Haram. Rokok rokok ya haram mau pisan kan masih muktalafi. Mengerjakan haram yang masih muktalafi itu masih mending daripada mengerjakan haram yang mujma' aleh melacuri harami mujma'aleh. Nah itu mestinya akan dihitung. Kalau langsung aja berfatwa, nggak usah umui. Saya juga bisa langsung aja berfatwa. Tapi dilihat dampaknya kepada awam ya apa, terus dampaknya kepada kondisi ekonomi ya apa, dan macam-macam. Sing elek palingnya ya wis pokoknya dipertimbangkan semua. Di Unisma mau diadakan diskusi tentang rokok dari berbagai tinjauan, termasuk dari psikiater, uh, apa, uh, apa, dari kejiwaan. Menurut informasi ilmu jiwa yang meneliti tentang jiwanya orang merokok, ada orang merokok itu lek ngerokok rasanya mudah gagah, lanang temenan. Iya, iya. Apa rokok rokok buru itu yang dibayangkan kan gambar jaraknya. Nah, terus ada juga orang itu eh, kalau tidak merokok nggak bisa konsentrasi. Ada juga orang itu kalau tidak merokok pikirannya es, begitu. butuh stres atau ya apa lek ngerokok terus tenang dan sebagainya. Ada juga orang lek mampu rokok sumpek. Ya, macam-macam. Nanti ditimbang-timbang ambil jalan tengah. Enggak bisa langsung apa? Halalan toyiba atau haroman Loh, saya tidak matur salah sedikit pun langsung nggak diarani ulama, nggak begitu. Jadi dia harus ma'rifatullah, dia juga harus ma'rifatul Quran dan Sunnah, ma'rifatul ahkam. Kenapa harus dua-duanya kayak tadi? Insya Allah kalau dua-duanya itu dia miliki, maka peluang salah dalam berfatwa, peluang salah dalam menyimpulkan hukum itu kecil. Itu loh. Daripada yang tidak kedua-duanya itu. Wes goblok gak ma'rifat pisan. Ya. Nah, itu salah ya akeh. Ya. Terus yang ketiga itu untuk penerapan syarat ketiga itu. Nah, mereka juga bisa lupa. Makanya uh, ulama itu nggak sendirian. Yang ditanyakan Ustadz Muzaki itu, kenapa uh, apa istilah ulama itu yang mentradisi bukan alim tapi ulama di Al-Quran ulama yang dalam arti ahli agama itu disebut jamaknya ulama. Belum ada di Quran itu menyebut alim gitu. Alim seorang itu nggak mesti apa ulama ya itu mengisyaratkan bahwa kalau orang itu tidak berjamaah tidak bareng-bareng maka pertanyaan ya pinter JW itu tidak bisa pinter JW itu tidak bisa lain. Yang sering terjadi itu dia ahli di bidang itu, tapi untuk informasi lain dia percayakan pada ahli yang lain. Si Aba Mas Duki akan berfatwa tentang ini, tapi apakah rokok itu membahayakan atau tidak? Pengaruhnya terhadap paru-paru kayak apa? Apa semua jenis orang yang hormonnya seperti itu mesti rokok membahayakan? Atau hanya orang yang apa kondisi hormonnya itu kayak begini tok yang yang membahayakan membahayakan ini loh apa impoten impotensi ya kan eh, apa Mas Duke ketika akan berfatwa itu kan nggak sendiri dia mesti melibatkan eh, dokter dan seterusnya itu mengisyaratkan begitu eh, nggak jangan pernah ada seorang alim tok terus nggak mau bareng-bareng yang lain dan macam-macam itu akhirnya tambah-tambah salah. Man arotal kul lam yahsulil kul. Orang yang ngotot bersikuku ingin menguasai semua, tambah nggak iso apa ya, Sampai begini, saya dalam satu tahun ingin ahli nahu, ingin ahli balago, ingin ahli arut, ingin ahli apa? Ya tambah nggak iso Orang itu bisanya ahli satu, dua, tiga, nanti yang lain Eh, nanya kepada orang. Nah karena harus bareng-bareng itulah maka di sana disyaratkan al ulama bukan apa? Bukan alim dan juga nah itu tadi ulama itu punya jiwa kebersamaan tidak tidak sendiri tidak apa itu kalau nggak nggak punya jiwa kebersamaan itu insya Allah kalau model kuno hilang kekiaiannya jadi kiai-kiai kuno itu senantiasa apa memiliki jiwa kebersamaan dan mondok di pondok kuno itu yang ditradisikan juga antara lain tradisi kebersamaan itu mangan bareng sembarang bareng nggak kayak pondok modern itu mangan dewe-dewe bayar dewe-dewe kateringan eh, dewe-dewe akhirnya setelah menjadi orang pinter pun ya dewe-dewe ya jadinya kayak sekarang itu nggak ada nggak ada kebersamaan orang dulu itu pondok itu melibatkan kanan kiri saya pihak pondok full mengajar taklim dan dakwah eh, apa kesempatan berbisnis biar dilakukan oleh tetangga tapi ada kemitraan dengan pondok kan begitu nah sekarang kebersamaan itu nggak ada semuanya diambil pesantren santrinya diambil pesantren SPP-nya diambil pesantren kemudian cateringnya diambil pesantren koperasinya diambil pesantren Tetangga sekitar Pondi itu hanya dapat limbahnya dok. Baik itu limbah sosial, limbah keadaan, atau limbah situasi, ataupun ya benar-benar limbah. Pondok yang di situ ada 5.000 santri, nguyuh bareng itu banjir kot itu. Eh, lah ya, lah itu tetangga-tetangga itu nggak pernah mendapat berkat dari keberadaan pondok itu. Andai mereka dapat berkat dari perhatian, alhamdulillah anak pondok iso dodolan. Alhamdulillah anak pondok anakku iso ngaji gratis. Andai ada begitu, mereka mampu itu nggak apa-apa. Toh ada kompensasi. Bengi jam 11 si ono kan wafa ila lazimu babu faal si ngunungun. Tetangga mau saja terganggu begitu. Toh akhirnya oleh jodoh arek pondok sing ganteng. Kan begitu. Lah saiki enggak eh dirabekne karo sekitar pondok eh, moh-moh temenan. Eh, es bener sampean rapi karo kota lama. Iki lo jahe contoh gitu loh. Monggo. Ada kejadian di masjid saya, saya sebagai sekretaris masjid, kami tidak tidak jadi tawar oleh takmirnya. Tahu-tahu ada calon dari agama Nasrani membelikan mambel seharga satu juta tiga ribu. Okay. Tapi tanah hukum. Jadi daerah-daerah ini basis Islam. Ini bagaimana? non muslim memberi bantuan untuk kepentingan Islam masjid, langgar atau madrasah itu dilihat maslahat dan madorotnya kalau yang memberi itu orang non muslim biasa kan di kampung kadang ada Cina non muslim nggak punya kepentingan misi apapun dia itu kepingin hidup bersama dengan warga tidak apa gotong royong ya gotong royong diajak kerja bakti ya kerja bakti diajak tujuh belasan ya tujuh belasan nggak ada kepentingan apapun selain kepe, apa ingin hidupnya tenang dagangnya laris itu cok sudah nah, eh, kalau non muslim seperti itu nyumbang tentu nggak apa-apa karena nggak akan merugikan is Islam apalagi karyawannya juga diberi keleluasan untuk sholat kadang ngenun nongon teningu mas mas wis jam setengah rolas leren si sholat sih tapi dia ya tetap Kristen misalnya begitu. Yang begitu itu monggo saja, bantuannya diterima. Yang selain itu, bantu yang punya kepentingan, tentu untuk membesarkan agama mereka. Misalnya yang bantu itu orang Kristen pastor atau enggak pastor tapi Kristen aktif. Sering membantu, membantu, membantu, mesti nanti ke depan ada apa? Ada mentole kan, ada udang di balik maafnya, Ya. Nggih, nggih. Dan selama-lama ke depan itu biasanya cita-citanya ketika orang kampung sering diberi, langgarnya diberi, harapannya mereka nanti mau tanda tangan kalau kami ingin mendirikan gereja, tanda tangan kalau kami ingin mendirikan sekolah TK Kristen. Akhirnya orang Muslim di situ kan ewo pakewo, nggak tanda tangan itu kadung sering menerima, tanda tangan itu kok begitu. Nah yang begitu itu jangan, itu namanya menjual agama kan. Walatastaru bi ayati samanan Nah, sama nang kolila itu ya dunia ini, duit ini. Nah terus si orang Kristen yang jadi caleg itu eh, kira-kira eh, punya kepentingan apa enggak? Ya mesti wong namanya suka caleg. Nggih. Terus pokoknya kalau merugikan Islam haram ngoten maun. Merugikan Islam. Nah ya, imannya hilang. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang sadaqu ma'ahadullaha alaih yang mereka itu tulus, serius ya. Jujur ingin menepati, memegangi, merealisasikan janji yang telah mereka sampaikan kepada Allah. Nguniku yono. Ya Kader-kader yang jujur itu ya ono Ya, caleg yang jujur itu ya ya ono meskipun si ciluru nah, gitu. Faminhum man qada nahbah di antara mereka-mereka yang sodaku itu yang akhirnya ada yang akhirnya sudah mengakhiri masa hidupnya artinya ma, mati sing durung mati wa minhum man yantadir dan ada di antara mereka yang yang masih menunggu kita kita itu menunggu menunggu kematian nah, wa ma badalu tabdila dan mereka tidak akan pernah melakukan penggantian ini eh, ayat ini maksudnya begini regenerasi itu penting ya, nah? ulama-ulama, para wali, para pejuang yang tulus memperjuangkan NU, memperjuangkan Islam, rijalun sodaku tidak ingin hidup di NU, tidak ingin, tidak ingin hidup di Islam tapi benar-benar ingin menghidupi Islam itu. Nah, rijalun yang sodaku seperti itu, itu ada yang mati, ada yang masih hidup. Nah, karena mereka itu mati, maka sebelum mati mereka mestinya melakukan regenerasi, melakukan peng, pengkaderan. Kiainya boleh mati tapi Islamnya nggak boleh mati. Kiainya boleh mati tapi ahlu sunnahnya nggak boleh mati. Nah sekarang banyak orang yang lupa ini. Lupa kalau dia kodoh nahbah atau minimal yang yang tadir. Sehingga terlalu keenaan, keasikan eh, terus dimonopoli. Jadi ada kiai lain masuk di kampungnya tambah, tambah dimusuhi. Ada kiai muda mulai muncul tambah di tambah dimungsui. Nggak sadar kalau sebentar lagi dia akan nahbah, todo nahbah mati. Masyarakat bingung. Nah, eh, seperti di Masjid Jame itu menyadari itu. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yan yantadir. Meskipun masih ada kiai-kiai sepuh, itu yang muda-muda mulai di tambah ditampilkan di Masjid Jame. Tentu eh, Siapa tahu suatu saat misalnya Abah Mas Duki 15 tahun lagi sudah nggak bisa di Masjid Jame. Pak Sori sekian tahun lagi nggak bisa di Masjid Jame. Orang yang sudah 10 tahun atau 5 apa 5 tahun sudah biasa nongol di Radio Jame itu masyarakat sudah nggak kaget nggak asing kalau Yai Sepo Sedo langsung diganti kan orang loh itu sopo alirannya alirane opo pahamnya ya opo kelakuannya ya opo ini kan begitu partai ya opo Jadi di samping eh, apa di samping komitmen seorang tokoh, seorang kiai tentang kejujuran, eh, tulus, jopo karun jero kudu podo, ojo neko-neko. Nah di samping itu si kiai itu harus sadar eh, apa besok zaman mati lo harus melakukan apa regenerasi pengkaderan. Terus cirinya lagi bagi kader itu ojo ngowang-ngowahi sing wesono Ya nah? Sampean sebagai penerus Mergosono, sampean putra dari Mergosono. Ya yang itu, yang itu diteruskan syukur-syukur di dikembangkan. Nah ini yang sing kadernya melakukan tabdil. Gitu. Dan akhirnya regenerasi jadi gagal. Jadi ayat ini mengisyaratkan yang ke sepuh tulus ben kene dicontoh apa kadernya dan terus melakukan regenerasi pengkaderan lah kadernya melanjutkan apa yang diwariskan oleh Kiai sepuh itu wa ma badalu tabdilan menganjurkan isa apa ayat ini isyarat menganjurkan supaya begitu dan kalau antara kat, apa yang generasi tua dan kader itu terus begitu yang kita amanah nggak nguang-nguai dawe kiai sepuh nanti ketika sampean jadi kiai sepuh ya tuh juga tulus lurus gak mencela mencele mengkader-kader sampean juga nggak ngowang nguai Jawa sampean. Akhirnya insya Allah sampai seribu tahun pun Islam, praktek Islam, paham Islam itu tetap begini. Saya itu yakin hampir 100% bahwa apa yang sekarang diajarkan oleh para kiai, para habaib itu tetap sama dengan apa yang dulu diajarkan oleh Sunan Ampel. Begitu. Wa ma badalu wa ma badalu tabdila. Sementara mungkin di luar tradisi kita itu keberanian anak muda untuk memunculkan ide baru, nggak peduli itu melakukan tabil atau tidak, itu malah menjadi kebanggaan mereka. Wah hebat, punya ide baru. Wah hebat, si nom sudah eh, sudah cemerlang belian. Cemerlang itu kalau cemerlang mem membentengi jauhnya ulama-ulama, bagus. Jadi dalam rangka memper, mempertahankan bukan kok dalam rangka badalu badalu tabdila jadi yang sepuh mengkader yang enom melanjut semuanya rijalun sodaku nah yang diinginkan Mbah Hasim lewat NU NO, lewat pesantren lewat ada Ibnu Ansor di Muhammadiyah ada Nasiah ada macam-macam itu maksudnya biar biar begitu terus kalau nggak begitu Nanti ya ono sing terus nih, tapi karena nggak pernah langsung menerima pengkaderan ilmu dari yang sepuh, mereka badalu. Akhirnya NU NO yang sekarang bukan NU NO yang yang dulu. Nah, muka-muka ini kita begitu. Al itu alal qadimi saleh. Cara ayate wa ma badalu takila. Pancen iki dimai NU jadi ya. Oh, ngono. Wah. Mempertahankan yang lama, ngambil yang baru yang lebih cantik lagi. Wah. Ya nama Ustaz ini, Ini iki. Saya kira begitu nggih. Jadi uh, ulama itu seperti itu dan kalau kita kepingin berguru pada ulama atau ikut pemikirannya ulama, nyari ulama yang punya kriteria seperti itu. Ma'rifatullah, ma'rifatul Quran wa sunnah, ma'rifatul ahkam dan dia juga ma'rifatu ibadillah, mengetahui ham hamba, enggak ketinggalan zaman, enggak ketinggalan informasi. Ya, sebab kalau ketinggalan informasi masih ada. Sekarang itu ulama Saudi yang dawuh mik itu haram. Mik itu bid bid'ah. Terus ketemu bilang perkara kan ketinggalan eh, ketinggalan teknologi. Nah, <laughs> begini ini ya bukan ulama. Dan kalau ini terus yang berdakwah Islam ke Eropa itu orang yang begini-begini ini, iya. kolot-kolot, eh, tambah dimungsuhi nggak jadi diterima Islam itu tambah di dikolot kolokan di dalam begitu. Tapi terlalu kemodernen terus hilang makrifatullah, hilang makrifatul ahkam ya, ya bukan ulama juga. Ini yang pertama. Terus yang kedua, eh, regenerasi dalam NU NO, itu sidik dulu, kemudian melakukan pengkaderan, kadernya jangan mencela, mencela jangan ngowang-ngowai apa yang sudah Eh, menjadi patokan yang disepakati bersama itu. Itu. Terus pesan terakhir eh, Nabi itu dawuh kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, alaika bisidqi wa in fil ajil." Ya, nah? Wahai Ali, eh, sampean harus tetap jujur meskipun jujur itu tidak menguntungkan sampean di dunia, di dunia. Wa iya kawal kadib. Jangan sekali-kali sampean korok wahai Ali wa in nafa'aka fil ajil. Nah, jangan sampai sampean itu goro apa goro itu. Pokoknya goro. Meskipun itu menguntungkan sampean di dunia, sebab itu nanti akan merugikan di di akhirat, merugikan NU. Saya membayangkan andai kita-kita saman-saman yang dikenal ustaz, ini saja terus goro apalagi sering. Maka orang awam, orang non muslim itu terus punya pikiran begini, lawang kiai kiai negara. Eh, apa maneh orang orang awamnya. Terus berpikiran begini lagi, kiai koro Jangan-jangan dulu Mbah Hasim yo Koro Yang Mbah Hasim jangan Jangan-jangan Syekhona Khalil yo Koro ya, Mbah Khalil Bangkalan koro Jangan-jangan Wali Songo yo Koro Kan begitu. Wali Songo koro Jangan-jangan ulama madhab empat yo goro ulama mujtahidin goro jangan-jangan sahabat papat ya goro sahabat goro jangan-jangan dan begitu mereka bisa sanksi nah, itu loh ulama itu loh goro jangan-jangan goro itu memang diajarkan dalam Islam nah kalau sampai orang non muslim atau awam sanksi terhadap integritas kejujuran kita mereka akan akhirnya sanksi terhadap kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah begitu, nggak bisa menerima Islam karena tetap ragu. Saya itu kepingin menerima, oke okay, logis, tapi jangan-jangan goro. Nah, akhirnya tertutup hatinya. Yang menutup siapa? Ya sikap kita sendiri yang kadang goro itu. Andai semua umat Islam itu jujur, sampai tukang ngaritnya itu lu jujur, sampai bakul rambutan, bakul jeruk, bakul anu, itu lu jujur. Orang lain akan bersujud. Orang akan menyimpul begini non muslimin. Sayut salutlah dengan Islam Jangankan ulamanya, uang awam itu jujur, apalagi ustadznya. Ustadznya lu jujur, apalagi kiainya. Kan begitu. Kiainya lu jujur, apalagi wali songo. Wali songo lu jujur, apalagi. Kan begitu. Akhirnya mereka semakin mantep Islam mesti benar. Karena menurut data benar, menurut tulisan benar, menurut penelitian ilmiah benar, dan dilihat yang menyampaikan meyakinkan semua. Imannya mudah, mantap. Malaikat pun dipilih Jibril Al-Amin. Orang pun yang diangkat Nabi dipilih Muhammad juga Al-Amin. Itu untuk menjamin akurasi Islam. Untuk menjamin akurasi wah wahyu biar orang mantep. Mereka mantep karena melihat Nabi Al-Amin 100% amanah. Sekarang orang ragu karena melihat kita tidak apa? Tidak Al-Amin itu apalagi tontonan waduh di TV Kiai Kono ngilokne Kono Kiai Kono. Ya, penutup saya itu uh, masuk toriko itu belum lama tapi mau salah mau bener saya nggak tahu tak awur begitu Ta'awur itu apa? Eh, dulu tarikoh di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia itu dari Mbah Romli yang membawa tarikoh zaman modern ini di sini Mbah Yai Romli Jombang. Mbah Romli mewariskan ke anaknya juga wakilah ke Yai Musta'in terus juga ke Yai Ishak ke Dinding Surabaya orang tuanya Yai Asrori kemudian juga ke Mbah Jamroji Pare begitu pondok pare kencong itu. Nah, kadang-kadang entah yang awam apa ya apa, biasanya yang kelompok ini nggak mau yang ini, nggak yang kelompok ini nggak mau yang ini. Padahal dulu sama-sama sanatnya dari apa? Mbah Yeromli, Romli. Lah saya tak awurai, ya, nah, ya ke Gading, ya ke apa? Ya Rory. Tadi malam ngaji di Mbah Jamroji Gusmahu, begitu. Lah mereka tahu apa enggak kalau saya itu juga ngaji di Rori, ya mbuh. Wis pokoke padha padha islame, padha wiritane, padha ahlu sunae Dan kalau itu keliru saya juga enggak tahu muka-muka nggak keliru. Wong niat kita enggak niat macam-macam. Ya. Niat kita itu ingin uh, sesuatu yang potensial baik itu jangan apa? Jangan berpecah belah, jangan tabrakan. Gitu. Insya Allah kayak Yai mestinya tahu kalau saya juga kadang-kadang di Mbah Jam. Tapi kok ya tetap di teman, kok ya tetap disuruh ngaji. Gus Mahu mestinya juga tahu kalau saya ngaji di Yai juga. Tapi kok yo ya, ya dibiarkan di ya dikongkon ngaji. Muko-muko kasil. Dan itu nanti ya, hanya beda sisilah kemursitan tapi sebetulnya ya tetap tetap menjadi satu. Masing-masing mempertahankan ala wiritanya sendiri-sendiri, tapi hatinya tetap satu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo lek penak tuh, lek Itu saya begitu. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت إيماننا وسلم ديننا وزين أخلاقنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين